Amin. Hadirin yang kami muliakan pembahasan singkat kita pada kesempatan eh, sore hari ini. Satu jam ke depan insya Allah kurang lebih berkait tentang pentingnya waktu untuk kita beribadah terlebih khusus kaitannya dengan menjelang kedatangan bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidup seorang di dunia ini terbatas waktunya. Dengan ajal kita masing-masing. Kenapa dikarenakan tidak ada seorang manusia pun yang kekal. Tidak ada seorang manusia pun yang abadi. Setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin daikotul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Pada saatnya masing-masing tidak maju dan tidak mundur. Itulah yang namanya ajal. Jangan sampai kita teledor sehingga kita menyesal. Contoh ayat yang menyebutkan tentang itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayat ahadukumul maut." فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى taala berfirman dan berinfaklah dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput salah seorang di antara kalian. Ketika ajal datang menjemput, dia mengatakan, Rabbi wahai Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. tuhai seandainya engkau undurkan kematianku barang sejenak Jangan hari ini ngenjang maleh nyuwun diparingi kesempatan. Nggih napa Pak? Fasaddawaku minas salihin. Aku akan bersedekah. Aku akan jadi orang soleh. Aku akan beribadah. Aku akan beramal soleh. Ampun seniki wahai Allah. Paringi hamba wekdal malih kalau wingi dereng ibadah kemutan ibadah wekdal pun badai sakaratul maut kadang alak kados niku nggih kemutan waktu niku adalah kenikmatan ketika datang kesempitan Kit mau ngapa orang dangdang cepet-cepet Begitu sudah sempit, gelagaban, bingung, waktunya tinggal sedikit, pesawat sudah mau terbang. Loh, kita mau ngapa? Niku menungsa. Kemutan nikmat waktu ketika pun badai telas. Wis cengep-cengep arep mati. Mereka kemutan ibadah. Walah rika melas temen Apakah diberi kesempatan? Tidak. Rabbi laul akhartani. Wahai Allah. Dua seandainya yang kondurkan kematianku baris sejenak. Aku akan sodako, aku akan jadi orang soleh, aku akan ibadah. Dibaringi pak. Boten. Walayu akhirullahu nafsan. Ida ja'a jaluha. Allah tidak akan mengundurkan kematian seorang apabila telah datang ajalnya. Wis dina niku mati nge mati Pak. Sinten sing badhe maringi wekdal tumbas jenengan mboten saged. Tidak ada seorang pun yang bisa jual beli waktu. Itu hanya Allah yang memberi. Tidak akan diundurkan kematian apabila telah datang ajalnya. Hadirin kaum muslimin, menikah menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan waktu ingkang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos teledor kat wingi-wingi moten mikir ngibadah Dunia baik, kerja baik, ngasil baik. Sugi ora. Orang ibadah. Kan rugi. Dunia ne kosong. Kere baik, akhiratnya nol. Sing diharapkan nopo pak? Cilaka. Binasa dunia lan akhirat. Sehingga kaum muslimin mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu mahal. Tidak bisa seorang tuk mengulang kembali waktu. Kalau sudah berlalu, maka tidak akan bisa kembali. Hadirin kaum muslimin, teng dunia niki tempat tempate nandur pak panene ngenjang teng akhirat. Yang niku tergantung kalian pun. Snack sing ditandur kebajikan benjing angsal pahala. Surga ingkang dipun raih. Nek sing ditandur kejelekan Ong nandure elek maksiat lan dosa ngenjing panene siksaan. Jazaan wifaqa. Seduyut yang badi angsal. Balasan yang setimpal. Allah niku mutenate mendolimi ni pun. Wa ma rabbuka bidhallami lil abid. Dan tidaklah Rabbmu mendolimi seorang hamba pun sedaya pada angsal katus deno dipun tandur. Al Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an yang bagipun dalam salah satu nasihat memberikan ujangan man zar'a khairan yushiku ayyuhsada rahbatan wa man zar'a syarran yushiku ayyahsuda nadamatan sinten tiangipun ingkang nandur kesaenan ibadah, amal soleh, akhlakul karimah. Maka dipastikan dia akan memanen kebahagiaan. Wa man zar'a dan barang siapa yang menanam kejelekan yusifu ayah sudah nadamatan mesti bagi pun badai menyesal Nyesel teng dunia gawe elek diwales elek siksaan teng alam kubur lan siksaan benjing teng neraka nyesel enteng wekdale dereng sembat ibadah pun pecah menungsa niku kaum muslimin dipun sebutakan dening Al-Qur'an niku benjing nyewun dipun uripaken maleh. Nek magi niki ayat ingkang kaitane pun dengan menungsa ingkang badhe sakaratul maut. Dalam ayat pun Allah ngendika kahanan menungsa ingkang sampun mati pun dijabut nyawane pun merasakan siksaan teng pundi teng alam kubur pun merasakan adab bagi pun pun yakin oh bener ya bar mati nasi kubur pun merasa kaget Piyambaki pun ngomong menikah dipun sebutakan dalam Al-Quran Subhatas kula panjenengan menikah ngambil pelajaran sebagai ibroh kagem kula panjenengan ingkang tesi gesang tengalam dunia. Biambake pun ngomong Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah, kembalikanlah aku ke dunia lagi Aku akan beramal soleh. Karena dulu ketika hidup di dunia, aku meninggalkan amal soleh. Niki yang ingkang pun mati. Nyamun dibun paringi kesempatan urip maleh. Sing dipikirakan apa pak? Kepengen ibadah. Kepengen ibadah. Loh, kenapa? Amargi piyambaki pun pun ngertos satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia saking siksaan niku yang ibadah niku Pak. Niku. Piyambaki pun boten mikir, wah ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku harap kerja maning, duitku tesi kurang. Boten mikir niku Pak. Nek kalau panjenengan lah sih mikir niku. Dia niki pun mau mikir niku enggak eh, aku balik malah teng dunia. Aku kepengen ngamal soleh. La'alli a'malu salihan mata taraktu. Aku akan beramal soleh. Karena dulu ketika di dunia aku tidak beramal soleh. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat menika kalla sughfiha wala tukallimun tidak sama sekali diam kamu jangan banyak ngomong rasakan siksa boten diparingi kesempatan urip ingkang nomor kalih balik maneh teng dunya kepengin ibadah lawan boten-boten. Boten diparingi Pak. Tidak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Inilah kalimat yang akan diucapkan oleh manusia. Kalimat topok. Wahai Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami janji akan amal soleh niku Pak kalimat ingkang timbul saking penyesalan penyesalan kenapa dulu ketika hidup di dunia tidak dimanfaatkan untuk amal saleh kenapa ketika di dunia malah justru waktu terbuang sia-sia malah justru kadang kala damal dosa ngantos dumiki purna Wektale pun telas mati. Getun ketemu buri pak. Nggak mboten? Menyesal itu di belakang. Enggane eh, aku bisa urip maning, aku ngibadah. Amargi napa? Pun yakin wonten siksa lan pun ngertos boten mungkin selamat saking siksaan kecuali kalian ngibadah lah niku ibroh bagi panjenengan monggo dipun resapi umur niku rahasia Allah boten wonten kang mengertosi bayi mati nggih kathah lare pejang nggih kathah nom-noman mati nggih kathah tiang sing separo bayi kados panjenengan umuran kaun dosa seket mati yo pirang-pirang Pak Sing wis tua anu wis kalimat ini pancen. Dados niku sedaya siap-siap sedaringipun ajal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala maringi kagem hamba-hambanipun kesempatan-kesempatan kagem ngibadah lan kagem mendapatkan kelipatan ibadah ini pun berkali-kali lipat walaupun ini pun guru tunggal tetapi ketika dilakukan di hari-hari tertentu di waktu-waktu tertentu akan menjadi berkali-kali lipat pahalani pun Menikah kesempatan hingga Allah Subhanahu wa taala paringaken supados pun angsal pahala kata walaupun walaupun pun namun seketik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pun adalah bulan Ramadan. bulan Ramadan ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah bulan ingkang dipun muliakan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah. Ibadah ingkang dipun lakoni niku urupine pun puasa. as puasa. Puasa niku nopo bak artosipun. Puasa niku secara bahasa al-imsak menahan. Secara syariat imsakun an, muf an muftirat min tul'il fajr tsani ila ghurubi syams. Rajaan thawaba thawaba min Allah azza wa jalla. Atau kama qal para ulama menyebutkan definisi tentang puasa adalah menahan diri anil muftirat dari segala hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri thani dari semenjak fajar yang kedua tanda masuk waktu sholat subuh ila ghurubi syams sampai tenggelamnya matahari yakni masuk waktu sholat maghrib dengan niatan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niku amal puasa. Amal ibadah puasa ya kaum muslimin. Rahimani orang jami'an. Amalan menika amalan ingkang istimewa. Keistimewaan pun menikah. Di antara ini pun puasa niku ngamalan ibadah ingkang dipun syariatakan pada semua umat manusia. Ibadah ingkang pun puasa niku mboten namun umat pun Nabi Muhammad SAW kemauan. Agar tetapi diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian la'allakum tattaqun Semoga kalian bertakwa. Dados amalan puasa niku amalan yang dipun syari'atakan pada umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan umat-umat sebelumnya. Hasil saking puasa menika di pun adalah mendapatkan predikat takwa. Nopo pun bak antara puasa dengan takwa. Nopo kaitanipun? pun ya kaum muslimin. Kita perhatikan sejenak tentang hal ini. Takwa artosibun adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Niku takwa ngarah gampangnya. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wekdal tiang niku puasa. Biambaki pun lampai perintah pun Allah Azza wa Jalla. ingkang pun sarapan enjang pinten pitu memenipun medang kopi medang teh gedang goreng memenipun nggih terus enjang mungkin madang male madang male ngemil lha niki mandek kengina panjenengan boten nonton mangan jam dahar jam pitu jam bolu amargi perintah Allah supados napa puasa. yang kang puasa menikah menahan hawa nafsu ditudukakan atas perintah Allah kalau puasa. Sisi yang kedua itu muslimin menahan dari makan dan minum serta syahwat. Makan minum menikuh kebutuhan pokok, Pak. Ya mboten? Pokok kemudian pokok. Diperintahkan kan ditahan. Dari subuh sampai maghrib. Tahan pak. Walaupun kados nopo ngelake, kados nopo ngelie, Nge, tetap mau ditahan. Ngantos dimungkinkan adzan maghrib. Mereka menahan hawa nafsu atas perintah Allah Subhanahu wa taala makan minum kebutuhan pokok syahwat kebutuhan pokok kebutuhan Pak niku kebutuhan kebutuhan kan kala lebih pokok niku <laughs> dari sekedar makan dan minum niku mon pun walaupun syahwat kan tahan niku dari subuh sampai maghrib tahan tenang asal Mungkin nek pun angsal tembe monggo kali karo masing-masing. Niku adalah bentuk ketakwaan. Dipaksa hati ini harus tunduk atas perintah Allah Azza wa Jal. Jalankan puasa dan tinggalkan makan, minum, syahwat dan hal-hal yang membatalkan. Amun ngantos dilanggar niki takwa. Namun uh, eh, eh, hadir mengatakan puasa menikah satu bulan. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, dua puluh hari, dua, sampai yang atas demikian rampung. Predikatnya pun la'allakum tatakun. Semoga kalian bertakwa. Dan ini ibadah yang ageng oleh kaum muslimin. Yang akan kita hadapi beberapa saat kemudian, beberapa hari yang akan datang. Niki Syaban mun sasi pinten? Eh sasi pinten. Uh, pun dinten kepinten? Syaban, Ustaz? 10 nggih. 11 nggih. Ya berarti tinggal ya mungkin dua puluh delapan lagi. Eh dua puluh 28. 18. <laughs> belas Kesian temen nggih. Yang mikir mantan blank. Hadirin kaum muslimin boten dangu kirang saking kali dosa dinten insyaallah. Pun mlebet Ramadan. Puasa niku ya, kaum muslimin kesempatan kagem kula panjenengan angsal lipatan pahala. Dipun sebutakan dalam setengah bin hadis dalam riwayat Imam Bukhari muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika Qala Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadis menika hadis qudsi Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi kita berhenti di kalimat menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi menika, "Kullu amal ibni Adam lahu." Sedoyo semua amalan manusia itu kepentingannya adalah untuk dia untuknya illa siam kecuali puasa. Fainnahu sesungguhnya orang itu berpuasa tak lain semata hanya menjalani perintahku. Menungsa puasa menikah tak lain karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Niku disebutakan dalam hadis sanesipun yad'u ta'amahu wa syahwatahu yad'u ta'amahu wa masyrab wa syarabahu wa syahwatahu min ajli tiang puasa menika ninggalakan makan minum syahwat semata karena Allah Subhanahu wa taala niku jangan nek dipikir-pikir ngelih Pak nggih mboten puasa niku ngelih Bahasa ini kencot, Pak. Bahasa penyusman sana nggih. Gitu. Jam rolas arep madang rentuk. Jadi ya kepengin nang lemari ya pirang-pirang panganan, Pak. Eh, eh enak cok mesti. Ning boten wantun niku. Kenapa? Karena semata karena Allah saya berpuasa. Eh, Enggak nek nek kon milih-milih antara puasa lan boten puasa, milih pun Pak? Milih budi? Nggih milih sing mboten puasa werek. Gelem nek mboten karena perintah Allah. Lah, mboten nonton tiang sing gelem kencot, Pak. Mboten nonton ngelak-ngelak kados niki kepenginum tahan bae tahan bae. Kenapa sih? Tak lain karena Allah Azza wa Jal perintah puasa. kan milih nek entuk minum, Pak. Itulah yang puasa tak lain semata karena Allah. Karena itu wa ana ajibihi akulah yang akan memberikan balasan untuknya. Kalimat menikahi kaum muslimin dipun terangkan dening para ulama artosipun puasa menikah, setunggal amalan ingkang pahalani pun terserah Allah Azza wa Jal. Badai maringi pinten-pinten terserah Allah Azza wa Jal. Sewu, rong ewu, yang sejuta, orang juta. Sekalipun Allah Azza wa Jal. Sebanyak-banyaknya. Tentunya, tentunya menikot dipun pengaruhi kalian ibadah dalam ibadah puasa menikot berikinya puasa, terus di kalian berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid, Dipun pun kalian ibadah, qiraatul Quran, mas Quran, di kalian ibadah, sedekah, menikah semakin tinggi. pahalanya pun tiang menikah. Semakin besar pahala puasa menika. Katosene puasa niku ingkang makin pahala pahalane agung sangat sakit berkirang, berkurang, berkurang atas jumegi boten wonten pun Sah gesah, ning boten wonten pun Amargi nopo, Maksiat lan dosa. Nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan, "Malam yada qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan kedustaan, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Sipun sebutakan dalam retasan pun. wa kam min sa'imin. laisa lahu min siyamihi illa al syui wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus saja. Menikah akibat nopo pak? pun puasa ning boten ngamal soleh malah dosa. Kadangkala nggih melas temen nggih wonten tiang. Puasa tumut puasa Pak. Ning pun boten sholat, Melas temen nggih. Puasa kan sing sara Pak. sholat sih tesi bisa warik nyenengan. Warik mboten nyenengan salat Ismadang ya, nyenan nah, dari Allahu Akbar, perut kenyang, Pak. Walaupun dalam salat tidak boleh makan minum, barampung salat minum. Sing sep, sing nopo nggih amal kang ringan boten dilakoni, sing puasa malah dilakoni. ini bukan aneh. Tiang puasa nih boten salat Puasa puasane boten ditampi. Amargi sholat rukun Islam yang nomor kalih, puasa ingkang nomor sekawan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadah puasa menika sangat besar, Pak. Nabi alaihi sebutkan dalam riat menika asyamu junnatun Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah benteng. Dibun sebutakan dalam riwayat sanestipun yastajinnu bil abdu yaumal qiyamati minan nar. Puasa menikah adalah benteng ingkang saged bentengi menungsa saking siksa neraka. Niku puasa, Bang. Melindungi kita dari api neraka. Menjaga kita dari panasnya api neraka. Niku diantara amalan ini pun adalah amalan puasa. Alhamdulillah. konten dalam agama kita syariat puasa wajib Ramadan satu bulan. Alhamdulillah niku Pak. Alhamdulillah. Sangat-sangat bersyukur akan datangnya bulan Ramadan. Amar kita bulan menikah kalau panjenengan dipun perintahkan kan puasa sebulan malih Pak. 30 hari atau 29 hari. Niku. Alhamdulillah. Subatasana apa Pak? Kalau panjenengan benjing selamat saking sisa ini pun neraka. Sakit membentengi diri kita dari panasnya api neraka dengan amalan puasa. Masya Allah, puasa niku abot. Alhamdulillah, onten kang wajib. Nek boton onten kang wajib, kadosnya setahun buatan puasa pak. Gimana? Sebagian orang boten mampu puasa. Ibadah si pun sae. Baca Quran sae. Nggih, sedekah nggih lancar, taklim nggih sering. Ninekan puasa abot. Nek boten tingkang wajib bablas niku pak boten puasa. Alhamdulillah tingkang wajib. Jadi gelem ora gelem kudu puasa. Tidak ada alasan abot malih. Enggak. Wajib sewulan selebetipun bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin, tiang ingkang puasa satu hari kemawon niku wonten keutamanipun dipun jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Man soma yawman fi sabilillah ba'adallahu waj'anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. ini pun pak. Pitung dosa tahun. Nek ping satu bulan. Masya Allah. Niku ibadah. Satu kali ibadah. Angsal sekian banyak keutamaan. Pahalanya pun ageng sangat. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa menikah membentengi saking neraka. Puasa menika nyebabakan dipun tebiaken Pulau panjenengan saking neraka sejauh 70 tahun perjalanan dalam satu hari berpuasa fisabilillah. Hadirin kaum muslimin, dipun sebutakan dalam riwayat pun man sama yaman fi sabilillah ja'alallahu khandaqan kama bainas samihul wal ard. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah akan ja'alallahu lahu khandaqan. Allah akan jadikan bagi dia curang yang sangat terjal, yang sangat dalam. Sejauh langit dengan bumi. Ini Niku amalan puasa, Pak. Setunggal puasa kalau panjenengan angsal sekian banyak kebaikan. Masya Allah, niku kesempatan kagem kula panjenengan memanfaatkan waktu. Karena itu mari kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan bisa mendapati bulan Ramadan di tahun ini yang beberapa hari ke depan lagi. Kadangkala dia ingkang boten gada semangat ibadah. Boten ngemut-ngemut pentingnya wakdal, Boten ngerti pentingnya waktu. Piyambakipun ngertos sarep Ramadan sengit malah Pak. ini boten seneng Ramadan maning, Ramadan maning. Beke Ramadan Ramadan mani. Amargi pun kudu puasa. Wantun boten puasa sedinten niku hukumnya sangat berat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puasa itu sangat menyenangkan, mengembirakan bagi mereka-mereka yang tahu keutamaan dari ibadah puasa. Hadis menikah kaum muslimin, hingga dari yang selesai kita bacakan. فإن كان يا مستمع أحدكم فلا يرفث ولا يسخب Barang siapa yang dia sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Di antaranya adalah berhubungan badan dengan istri. Fensabahu ahadun awqatalahu. apabila seorang menyakitinya, seorang mencelanya, maka hendaknya dia menahan diri dan dia mengatakan ini saimun, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Termasuk dalam hal ini kaum muslimin, puasa Bukan hanya dari makan minum kemauan. Tetapi berpuasa menahan diri dari maksiat. Menahan diri dari kemungkaran. Menahan diri dari permusuhan. Kemarahan. Menahan diri dari itu semuanya dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya la hulufun famis ajadu inda Allah min rihil misk sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah azza wa jalla nanti di yaumul kiamah daripada minyak kasturi yang paling wangi di dunia ini lisaimi farhatan orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqai rabbih. Bahagia yang pertama adalah ketika dia berbuka dan bahagia yang kedua ketika dia bertemu dengan Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tersebut dalam satu hadis tentang keutamaan ibadah puasa. Dipun sebutakan dalam ibadah atau dalam hadis yang lainnya ya, kaum muslimin. Rasulullah SAW beliau menyebutkan Tiang ingkang seneng puasa. Benjing teng akhirat menika wonten kesempatan lebeteng surga melalui satu pintu khusus kagem tiang-tiang kang puasa. Pintu ini kaum muslimin adalah pintu ekspres yang sangat cepat bagi mereka-mereka yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Yang akan masuk ke dalam surga melalui pintu aryan menikah adalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk melalui pintu rayyan selain mereka orang-orang yang berpuasa. Qala atau yuqal akan dikatakan kelak nanti di akhirat Aina saimun? Manakah orang-orang yang berpuasa? Manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka-mereka berdiri dikatakan fayaqulun la yadkhulu fi ahadun ghairuhum mereka pun berdiri dan dikatakan kepada mereka untuk masuk ke dalam pintu babu rayyan. Faida dakhalu ughliqa. Apabila mereka orang-orang yang berpuasa telah masuk melalui babu rayyan, maka ditutuplah pintu itu. Falam yadkhul minhu ahadun. Maka tidak seorang pun yang masuk melalui pintu rayyan kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan-keutamaan itu semuanya. Amin. Hadirin akan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat barokah. Syahrun Mubarak. Bulan yang banyak kebaikannya. Bulan yang dimana dalam agama kita. Nabi kita Rasulullah SAW memberikan pengetahuan keutamaan bulan tersebut. Di antaranya Nabi kita sallallahu wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an muttafaqun alaih man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan. Melebet bulan Ramadan. Pengumuman saking pemerintah. ditetapakan kalian Kementerian Agama. Malam ini telah terlihat hilal tanggal 1 Ramadan. Berarti menjing kula panjenengan puasa. Wekdal pun wonten pengumuman kados niku. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, barang siapa yang berpuasa Ramadan amargi iman yakin atas perintah agami perintah Allah Subhanahu wa taala wahtisaban dan mengharap pahala ikhlas karena Allah mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu keutamaan pun adalah ghufirallahu ma taqaddama min dambihi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini sangat kita butuhkan hadirin yang melakukan kalau panjenengan niku kesang tanggal dunia niku bun buntaunan setahun niku 365 hari. Lah enggane sedina dosane 10 tok kemawon. Kadang kala langkung. Niku berarti 3650 dosa. Kan tanggung jawab 3650 dosa. Niku dosa engene eh, gur 10 tok pak kadang kala langkung. Wong syahwate wonten nggih. Selama tes wonten syahwat tasih nyalakokan apa? Dosa. Niku. Inna nafsal ammarat misu. Sesungguhnya jiwa manusia lebih suka dan condong mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Nah, dengan puasa Ramadan, kalau panjenengan angsal keutamaan menikah. Dipun ampuni dosa-dosa yang ingkang sampun kepengker. mata qaddama min bihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amargi bulan Ramadan menikah. Bulan maghfirah. Bulan ampunan. Dalam Sunan Ibn Hadid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu menika naik ke atas mimbar. Setengah kang misal Ustaz. Mun rampung berani lagi. Tambah kang sal menit paling ya. Hmm. Jor kula tadi jam 4. Mun setengah kangsal. Hmm. Hadir makan Sayyid al-mimbar Nabi naik ke atas mimbar. Tiba-tiba mengatakan amin. Amin. Amin. Artosibun Allah mastajib. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Bing Para sahabat takkan. Monten menopongnya Rasulullah panjenengan ngamini dongane pun sinten ala man amanta mengamini dongane pun sinten panjenengan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqala Rasul mengatakan ja'ani Jibril Barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan Raghima an fumriin, dzukira indahu ismuka falam yusalli alaik. Qul amin. Fakultu amin. Binasa seorang yang disebut namamu. Kemudian dia tidak bersalawat atasmu. Binasa dia. Katakan olehmu amin. Aku pun mengatakan amin. Hingga nomor kalah. Rahiman pemberin. Adraka abawaihi ahaduhuma. Falam yudhilahul jannah. Celaka. Binasa. Seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya. Atau salah satu di antara kedua orang tuanya yang tua. Ternyata dia tidak bisa masuk dalam surga. Dengan berbakti kepada orang tuanya. Lares sing boten ngertos tiang sepah. Padahal tiang sepaniku kesempatan angsal surga. Dengan berbakti kepada orang tua. Nabi ngendika al-walidu awsatiba jannah. Orang tua itu adalah sebab anak meraih surga Allah yang paling tengah. Taman syafafad. Barang siapa yang ingin masuk surga melalui pintu yang paling tengah, silakan rawat dan jaga orang tuanya. Wa man dan barang siapa yang ingin masuk neraka, silakan sia-siakan orang tuanya. Katakan oleh amin, Fakultu amin. Aku katakan amin. Hingga nomor tiga. Malaikat Jibril mengatakan rahima anfum ri'in. Dakhala Ramadan. Celaka seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan falam yughfar lahu sampai terakhir Ramadan medal saking Ramadan boten dipun ampuni dosa-dosanipun celaka orang ini Ucapkan olehmu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Kalau panjenengan kaum muslimin menika dibun paringi kesempatan. Bulan Ramadan itu bulan ampunan. Begitu melebat Ramadan, amalkan amal soleh, ibadah puasa, kiratul Quran terus. Atas demikian purna. Medal saking Ramadan, dipun ampuni sedoyo dosanipun niku keutamaan bulan Ramadan. Kalau ada orang yang masuk Ramadan, mlebeteng Ramadan malah dosa. Boten puasa, boten sholat, maksiat, medal teng Ramadan, saking Ramadan, boten dipunampuni. Ini orang binasa. Amargi nopo Ramadan iku bulan ampunan. Bahkan Ramadan menikahi kaum muslimin. Bulan dibebaskannya manusia dari api neraka. Walillahi lu'taqa'u minan nar Yawmal qiyamati fadalika kullelah. awka atau kama qala salatu wassalam dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Nanti di Omel Kiamah. Itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Masya Allah ya kaum muslimin. Di bulan Ramadan itu wonten sepuluh hari yang terakhir. Wonten keutamaan Lailatul Qadar. Sinten ingkang ibadah bertepatan dengan malam. Lailatul Qadar meniku angsal kelipatan lebih baik daripada seribu bulan khairun min alfi syahrin bukan hanya seperti beribadah selama seribu bulan tetapi lebih baik daripada seribu bulan seribu bulan itu pinten tahun pak seribu bulan itu 83 tahun sekian bulan 83 tahun sekian bulan. Niku sewu bulan. Dados nek kula panjenengan tepat wekdal menika dalu menika ibadah semua yang kita lakukan di malam itu dikelipatkan seperti kita mengamalkan selama umur 83 tahun. Asyik bin di ini. Sinten teng ingkang angsal ngibadah di malam Lailatul Qadar siapa saja yang beribadah dari badal maghrib sampai subuh. Beliau mengatakan kalau ada orang yang sholat tarawih di malam itu, dia mendapatkannya. Tetapi kurun waktu yang singkat. Karena dia hanya sholat tarawih tok. Sholat tarawih niku pinten jam? Ding jam-jaman saya temen patang puluh menit atau satu jam lah maksimal pun. Terus bar jenengan turu getul subuh. Berarti jenengan asal ngibadah ini kutok mawon. Ningat tetap angsal. Cuman itu saja. Kalau jenengan tambah kiratul Quran terus terus sumegi menjelang eh, subuh. Panjenengan angsal ngibadah berkali-kali lipat. Padahal umur jenengan tereng mesti bolong bulu telu tahun pitung puluh mati pirang-pirang pak Iku satu malam Lailatul Qadar dan itu terjadi pada setiap satu Ramadan eh, pada setiap bulan Ramadan satu tahun satu kali monggo dipun manfaatkan benar-benar wakdal menika ampun ngatos tersia-sia lewat tanpa adanya kesemangatan geng ibadah Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin. Subados menjumpai Ramadan dengan penuh kesemangatan. Pada sepuluh hari yang terakhir, semangat ibadah. Semangat ibadah. Ampun tendo. Kadangkala teng negara kita, Nusantara niki, Indonesia. sepuluh hari terakhir semangat perpegan, Pak. Orang mikirnya ibadah. Mikirnya dodolan kelambi, baik Pak. Online mawon sing dibikat, Salat traweh ngantuk. Ya ampun kados niku. Mulai dunia niku nggih ulan sanese pirang-pirang Ramadan nggih ibadah, Pak. Napa males 10 hari yang ter akhir ampun sibuk ngurusi panganan tok. Rugi jenengan eman-eman karena belum tahu belum tentu tahun depan mendapatkan Ramadan lagi.